Di mana sekarang kita masuk kepada uh, <coughs> pembahasan ma yubahu lis Apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa atau ya perkara-perkara yang tidak membuat puasa seseorang itu batal. Yang pertama disebutkan dalam kitab Al-Wajiz ini Al-Ghuslu Litabarrud Ya mandi untuk mendinginkan badan atau mengguyur kepala ya untuk mendinginkan badan. <clears throat> ini berdasarkan hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ia berkata laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'imun min al-'atashi aw min al-har rahu Abu Daud kata beliau aku sungguh ya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat bernama Al-Arj beliau mengguyurkan ke kepalanya air yang mengguruk, mengguyurkan air ke kepalanya dalam keadaan beliau berpuasa ya karena haus atau lapar eh, atau panas. Nah, ini menunjukkan ayuhal ikhwah ya bahwa diperbolehkan seseorang ketika misalnya di hari yang sangat panas ya kemudian dia mengguyur kepalanya untuk supaya dingin atau dia mandi itu semua diperbolehkan. Kemudian yang kedua ya akhi yang diperbolehkan bagi mereka yang berpuasa al-madmadhatu wal istinsyaq min ghairi mubalaghah. Ya berkumur-kumur dan istinshaq apa itu istinshaq yaitu menghirup air ke hidung tanpa ber, apa berlebih-lebihan atau bersungguh-sungguh Akhirnya bersungguh-sungguh ini tidak ditarik air itu ke hidung dengan kuat begitu. Ya sehingga dikhawatirkan ia akan masuk ke kerongkongan. Ini berdasarkan hadis ya dari Laqit bin Saburah. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabaliq fil istinsyaq" illa an takuna sa'ima. Ya bersungguh-sungguhnya, bersungguh-sungguhlah di dalam syakap itu menghirup air ke hidung kecuali jika kamu berpuasa. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kecuali kalau kamu berpuasa dan pengecualian ini berhubungan dengan mubalaghah. Ya tidak berhubungan dengan istinsyak. Tidak berhubungan dengan menghirup air maka Rasulullah SAW mengatakan kecuali kalau kamu puasa artinya ya tetap beristinsyak tapi jangan kuat-kuat. Nah, ini menunjukkan ya akhi kaidah hati-hati. Yang dimana syariat kita ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menyuruh kita untuk ya berhati-hati dalam segala perkara. Ya, ketika menghirup air itu air ke hidung itu dengan kuat akan bisa menyebabkan barangkali akan masuknya air ke kerongkongan. Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, eh, kecuali kalau kamu puasa maka jangan kuat-kuat. Ya. <clears throat> Kemudian ayol ikhwah di antara perkara yang diperbolehkan atau tidak membatalkan puasa yaitu berbekam namun ini juga ya apabila ia tidak dikhawatirkan dengan berbekam itu ia akan lemah. Ya. Kecuali kalau ternyata e, seseorang yang berbekam itu dengan berbekam akhirnya dia tidak kuat puasa, maka pada waktu itu ya akal Islam ya <clears throat> tidak diperbolehkan seseorang berbekam. Dalilnya yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ihtajaman nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa saim Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ya, berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Hadis ini menunjukkan ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa, bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Itu menunjukkan hadisnya apa bahwasanya berbekam dalam keadaan berpuasa itu e, diperkenankan atau diperbolehkan. <clears throat> ya kecuali apabila dikhawatirkan kita ini lemah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sabit Al-Bunani ia berkata, "Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akuntum takrahuna al-hijamah lis saim Qala la illa man min ajli dha'fi. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya pernah ditanya, apakah kalian ya memakruhkan atau tidak menyukai hijamah untuk orang yang berpuasa? Artinya berbekam untuk orang yang berpuasa. Ia berkata, la tidak. Kecuali kalau menyebabkan lemah. Ya. Yeah. <clears throat> Maka ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Bahwasannya orang yang berbekam ketika berpuasa itu diperbolehkan kecuali apabila seseorang menyebabkan lemah sehingga tidak kuat berpuasa. Lalu diantaranya ayyuhal ikhwah yang diperbolehkan bagi seseorang yang berpuasa al-qublah wal mubasyarah liman qadara ala dhabti nafsihi ya mencium istri atau bercumbu dengan istri buat mereka yang kuat menahan syahwatnya ini dia berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم وكان أملككم لإربه. adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium ya Rasul Aisyah maksudnya dan ya e, bercumbu dengan Aisyah dalam keadaan beliau berpuasa dan adalah Rasulullah orang yang paling kuat menahan kemaluannya. Ya. Ya perkataan beliau yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah yang paling kuat menahan syahwatnya. Itu menunjukkan bahwa itu khusus buat mereka yang kuat menahan syahwat. Kalau ternyata dia tidak kuat menahan syahwat sehingga akhirnya menjerumuskan kepada jima, ya, maka pada waktu itu tidak diperbolehkan. <coughs> Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang diperbolehkan buat mereka yang apa namanya berpuasa an yusbiha junuban masuk di waktu pagi hari dalam keadaan masih junub ya jadi fajar sudah menyingsing dia masih junub dan belum sempat mandi ini berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk fajar dalam keadaan beliau masih junub ya <clears throat> kemudian beliau mandi dan berpuasa ini menunjukkan ya akhi bahwa ya mandi junub itu boleh diakhirkan ya kalau misalnya seseorang sebelum tidur bersetubuh dengan istrinya kemudian dia mau tidur disunahkan ya bahkan dianjurkan sangat untuk ber berwudu kemudian dia tidur di atas wudu baru boleh dia jadi ya, dan diperbolehkan mengakhirkan mandinya kemudian ayuhal ikhwah di antara perkara yang diperbolehkan ya bagi mereka yang berpuasa yang keenam di sini dikatakan al-wisalu ila sahar. Boleh meneruskan puasa kita sampai waktu sahur. Jadi ya berbuka enggak berbuka begitu. Terus ya. <clears throat> Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwasilu jangan kalian menyambung puasa ke puasa tanpa berbuka. Fa'ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta sahar. Siapa di antara kalian yang ingin menyambung, maka hendak silahkan ia menyambungnya sampai waktu sahar, di akhir malam saja. Mereka berkata, fa'innaka tuwasil ya Rasulullah. Tapi engkau melakukannya, hai Rasulullah, kata mereka. Qal maka Rasulullah bersabda, lastu atikum. Aku tidak sama dengan kalian, inni abitu li mut'imun wasaqin yasqini Ya aku ini bermalam kata Rasulullah dalam keadaan aku diberikan makan dan minum oleh Allah. Ini artinya aku ini tidak sama dengan kalian kata Rasulullah. Ya karena aku ini diberikan makan, diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kalian. Ini menunjukkan ya akhi bahwa wisal itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya tidak untuk yang lainnya. Kemudian ya akhi, di antara perkara yang dibolehkan itu bersiwak. Ya ketika berpuasa. Demikian pula memakai minyak wangi, memakai celak di mata atau memakai obat tetes mata atau suntikan ya selain apa namanya uh, yang <coughs> ya untuk makanan. Kalau misalnya suntikannya untuk makanan yang disebut dengan apa saya lupa itu, ya, yang dimasukkan dari tangan itu, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau sebatas suntikan saja, ya di pantat atau di lengan, maka itu tidak membatalkan puasa. Dalilnya apa? Dalilnya ya karena tidak ada dalil. Mengapa begitu? Ya karena untuk mengatakan bahwa sesuatu itu membatalkan puasa butuh dalil. Ya kalau tidak ada dalil ya akhi, maka pada waktu itu <clears throat> ya tidak boleh kita katakan bahwa itu membatalkan puasa. Ya, karena al-aslu ya pada asalnya untuk membolehkan segala sesuatu ya pada asalnya segala sesuatu itu boleh sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a demikian pula ya e, kaidah menunjukkan bahwa tidak boleh kita mengatakan bahwa sesuatu itu membatalkan puasa kecuali dengan dalil Di antara perkara ya akhi yang diperbolehkan buat mereka yang berpuasa yaitu mencicipi makanan. Ya tapi tidak ditelan ya, sebatas dicicipi kemudian dikeluarkan lagi. Ibnu Abbas berkata dalam sebuah riwayat yang hasan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan mempunyai syahid dari hadis Bukhari secara muallak. Beliau berkata la ba'sa an yudhan yadhuqal khal أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ya, tidak apa-apa ia mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongannya ya dalam keadaan ia berpuasa ya berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa wa dhauqu at-ta'am yukrah li ghairi hajatin lakin la yufattiruhu wa amma lil hajati huwa kal madmadah dan mencicipi makanan itu makruh kalau tidak ada hajat. Akan tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Adapun kalau ada hajat maka sama hukumnya dengan berkumur-kumur. Ya. Ini ikhwatal Islam. Kemudian di antara perkara yang tidak membatalkan puasa yaitu menelan ludah atau menelan sesuatu yang kita ya sulit untuk <coughs> menghindar darinya menelan ludah karena tidak pernah ada satupun hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika puasa ya sedikit-sedikit meludah, sedikit-sedikit meludah ya karena juga ludah itu ya sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita maka ikhwatul Islam menelan seperti ludah seperti ini maka tidak membatalkan puasa Demikian pula ketika misalnya ya ada darah yang keluar dari gigi kita, kemudian ternyata masuk ke ini, maka pada waktu juga tidak membatalkan puasa. Ya demikian pula kalau misalnya kita sedang di mana di mobil, kemudian ada orang merokok, asapnya ter apa terhirup oleh kita, itu pun tidak membatalkan puasa. Ya. Nah ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara perkara yang diperbolehkan atau tidak membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan karena lupa. Kalau seseorang lupa sehingga kemudian makan dan minum sudah kita sebutkan bahwa itu tidak membatalkan puasa seorang hamba. Demikian pula muntah dengan tanpa sengaja atau dia terdorong oleh muntah akhirnya jadi muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Allahu alam. Sekarang kita masuk ke bab atau pembahasan selanjutnya siyamut tatawwu. Yaitu puasa sunnah. Di antara puasa-puasa sunnah ya akhi yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama sittatun min syawal. Itu enam hari dari bulan Syawal. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Tirmizi dan Abu Daud serta Ibnu Majah. Dari Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyamid dahri." Ya barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti meng mengikutkannya dengan enam hari Syawal, maka sama dengan puasa ad-dahr ya sel, apa selama-lamanya. Ya karena <clears throat> kalau bulan Ramadan itu jumlahnya 30 hari. Kalau satu harinya dihitung 10, maka 10 kali 30 300. Ditambah 6 Syawal, ya, 6 kali 10 60 360 itu adalah jumlah hari satu tahun ya di dalam e, kalender Hijriah begitu. Sehingga Rasulullah mengatakan seakan-akan ia puasa setahun. Kemudian ikhwat al-Islam. Puasa yang dianjurkan adalah diantaranya atau yang sunnah puasa hari Arafah. Ini berdasarkan hadis Abu Qatadah ia berkata suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala ia berkata yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya puasa Arafah itu ia mengampuni dosa tahun lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan Rasul puasa tentang puasa hari Ashura. Maka Rasulullah bersabda yukafirus sanatal madiyah ia mengampuni dosa yang telah lalu. Tentu ya akhi yang diampuni di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa-dosa besar maka ini butuh kepada taubat. Dan dari Ummul Fadl bintil Harith anna nasan tamarau indaha yawma arafa fi siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum huwa saim, wa qala ba'dhum laysa bi saim. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه dan dari Ummul Fadl bintul Harith ya bahwa orang-orang berselisih di sisi Ummul Fadl di hari Arafah, apakah Rasulullah puasa atau tidak? Sebagian sahabat mengatakan beliau puasa. Sebagian mengatakan tidak. Ya. Maka kemudian Umul Fadl itu pun mengirimkan segelas ya susu ke Rasulullah yang sedang wukuf itu yang ternyata Rasulullah meminumnya. Hadis ini ya akhi menunjukkan bahwa untuk orang yang haji maka tidak disyariatkan puasa di, di, di apa di hari Arafah. Ya kenapa ya akhi? Karena agar ia kuat untuk berapa bermunajat jadi mana pada waktu itu seorang <clears throat> di hari Arafah itu Allah turun ke langit dunia sambil membanggakan para jemaah haji yang ada di Arafah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak tergelincir ya dan terus ya apa sampai sore dan sampai tenggelam matahari beliau berdiri berdiri berdoa berzikir terus ya dan ini adalah amalan yang sangat agung pada waktu itu ya akhi. Makanya tidak disyariatkan buat mereka yang sedang wukuf di Arafah itu ya untuk berpuasa pada tanggal 9. Wa an Abi Ghatafan min bi Ibn Tarif Al-Murri qal sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ma yaqul ya hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bi siyami qalu ya Rasulullah إنه يوما تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya akhi puasa sunnah yang ketiga yaitu yang disebut dengan puasa Ashura. itu tepatnya pada tanggal 10 apa namanya Muharram dan juga disunahkan ya disertai tanggal 9-nya. Hal ini dalam rangka tentunya menyelisihi orang-orang Yahudi. Ini berdasarkan hadis Abu Ghatafan bin Tarif, ia berkata, Ya aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura dan Rasulullah menyuruh untuk berpuasa, Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ya hari Ashura tanggal 10 Muharram itu kan hari yang diagungkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, ya kalau ya masih ada kesempatan tahun depan, insya Allah kita puasa hari eh, tanggal 9-nya juga. Tapi ternyata nggak keburu, ternyata Rasulullah wafat duluan. Ya. Ya akhi, faid hadis ini kita ambil faidah. Apa yaitu ya bahwa apa namanya? sebuah ibadah yang berserikat padanya semua nabi dan rasul tidak ada istilah tasyabuh. Ya apabila semua nabi dan rasul yang mensyariatkannya, maka tidak bisa dan tidak boleh kita katakan tasyabuh. Ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> berpuasa pada tanggal 10 Ashura yang ternyata hari itu diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, akan tetapi Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk berpuasa. Itu menunjukkan bahwa ini adalah apa namanya kesepakatan seluruh millah sehingga tidak berlaku di situ tasyabuh. Namun ingat Ya hadis ini bu juga bukan dalil buat mereka yang mengatakan bolehnya perayaan mulutan. Ya, karena mereka yang mengatakan bolehnya merayakan mulut Nabi berdasar, berdasarkan hadis ini. Ya apa katanya? Ya karena hari tanggal karena disebutkan dalam sebuah riwayat ya ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah dan melihat orang Yahudi puasa di hari Ashura Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ini hari apa?" Kata orang Yahudi, ini hari ya Allah menyelamatkan Nabi Musa. Kami pun berpuasa katanya gitu. Maka Rasulullah menyuruh kaum muslimin berpuasa. Beliau bersabda, "Ana ahakku bi Musa, aku lebih berhak dari kalian kepada Nabi Musa." Ya, kemudian ya difahami dari hadis itu katanya, ya kalau Rasulullah eh, apa berpuasa dalam rangka merayakan kelah apa selamatnya Nabi Musa tentunya ia merayakan kelahiran Rasulullah lebih agung lagi katanya sehingga itu menunjukkan bolehnya seseorang merayakan maka kita jawab ya akhi bahwa itu kias yang sangat jauh ya kenapa demikian karena apabila Rasulullah memahami seperti yang dia fahami bahwasanya boleh merayakan kelahiran Rasulullah sebagai rasa syukur. Tentu Rasulullah yang pertama kali melaksanakannya. Tentu para sahabat Rasulullah yang pertama kali melaksanakannya. Tentu para tabi'in dan imam yang empat, ya, juga yang pertama kali melaksanakannya. Namun tidak pernah ada nukilan satupun juga bahwa mereka melaksanakan, ya, perayaan yang disebut dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menunjukkan ya akhi ya syariat kita menyuruh untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir. Ya karena ketika dikatakan wahai Rasulullah hari Ashura itu kan hari yang apa namanya di e, diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah bersabda nanti kalau tahun yang akan datang kita insya Allah puasa tanggal 9 katanya. Untuk apa? Itu dalam rangka menyelisih. Ya. Terkadang ya akhi sesuatu itu tidak dikatakan tasyabuh tapi kita tetap ya apa namanya? dianjurkan untuk menyelisihinya. Ya misalnya menyisir, orang Yahudi menyisir, kita pun menyisir. Bukan berarti kemudian kalau kita menyisir itu tasyabuh, tidak. Akan tetapi kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka ya ya mengenai tata cara menyisirnya kalau mereka misalnya nyisirnya ke belakang maka kita menyisir belah dua ya mereka pakai apa jam tangan kita pakai jam tangan kita selisihi kalau mereka pakai di tangan kiri kita di tangan kanan nah, ini ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum Kemudian di puasa yang dianjurkan yaitu berpuasa di bulan Muharram terutama pada tanggal 10 Muharram. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, Muslim, Nasai dan Tirmidzi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Wa afdalus wa salati ba'da al-fariidhati salatul lail. Ya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram. Dan puasa apa solat yang paling utama setelah solat fardu yaitu solat malam kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwatal Islam ya dianjurkan banyak-banyak seseorang berpuasa di bulan Muharram. Di antara puasa yang dianjurkan ya akhi yaitu berpuasa di bulan Sya'ban. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Ya maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama syahrin qat illa syahr Ramadan." Ya illa syahr Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru minhu ya aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah ya kata Aisyah aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dia banyak di kebanyakan bulan atau di kebanyakan hari di, satu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan ya akhi ya bahwa di bulan Sya'ban kita dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Kemudian di antara puasa yang sunnah ya akhi yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Ya disebutkan dari hadis Usama bin Zaid ia berkata, "Inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu al itsnaini wal khamis wa su'ila an dzalika faqala, "Inna a'malal ibadi tu'radu al itsnaini wal khamis." Sesungguhnya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dan beliau ditanya, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan seorang hamba itu diangkat pada hari Senin dan Kamis. Ya Subhanallah. Ya, adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab itu hari yang aku dilahirkan padanya itu dijadikan dalil katanya boleh merayakan maulid. Kita jawab ya bahwa Rasulullah berpuasa hari Senin ya, dan beliau ditanya tentang puasa hari Senin, kemudian beliau menyebutkan bahwa itu hari yang aku dilahirkan. Ya, itu sebatas pengabaran bahwa Rasulullah mengabarkan itu adalah hari yang aku dilahirkan. Maka beliau berpuasa ya tidak dalam rangka merayakan kelahiran Rasulullah ya tidak dalam rangka merayakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab kalaulah mereka yang mengatakan bolehnya merayakan Maulid Nabi itu berdalil dengan hadis itu konsekuensinya hendaklah mereka harusnya berpuasa juga seperti halnya Rasulullah berpuasa setiap hari Senin ya dan Kamis tapi kenyataannya tidak ya mereka merayakannya satu tahun sekali ya Padahal Rasulullah SAW, kalaupun misalnya hadis itu dikatakan bahwa itu dalam rangka merayakan, kenapa dia tidak mengikuti bagaimana Rasulullah SAW melakukannya, yaitu dengan cara berpuasa di hari Senin dan Kamis. Dan ternyata Rasulullah menyebutkan ya bahwa alasan disyariatkannya hari Senin dan Kamis itu adalah bahwa amalan hamba ya pada hari Senin dan Kamis itu ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara puasa yang sunnah ya akhi puasa tiga hari di setiap bulan. Ya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku Sum min kulli syahrin thalathata ayyamin fa innal hasanata bi ashri amthaliha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Ya puasalah kata, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr puasalah setiap bulan tiga hari. Karena ya satu harinya itu ditulis sepuluh kali lipat. Itu sama dengan puasa setiap bulan terus menerus. Namun disunahkan dan disunahkan ya akhi. Puasa tiga hari itu ya berada tanggal 13, 14, 15. Berdasarkan hadis Abu Dhar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ya Abu Dhar, إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة Ibu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dhar, Wahai Abu Dhar, kalau kamu puasa dari setiap bulan tiga hari, maka puasalah tanggal 13, 14, 15. Nah, kalau ternyata ya tanggal seperti itu nggak bisa, ya boleh ya berpuasa pada hari yang lainnya tiga hari setiap bulan. Ya berdasarkan keumuman hadis, ya puasalah setiap bulan itu tiga hari. Ya. Kemudian ya akhir puasa sunnah selanjutnya yaitu puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari enggak. Dan ini adalah puasa yang paling dicintai dan paling utama. Dicintai oleh Allah maksudnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma Ya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud adalah beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari ya sehari puasa sehari enggak ya di antara puasa yang dianjurkan juga ya akhi, yaitu puasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Ini berdasarkan hadis Hunaidah bin Khalid. Ya, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a hijjah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sembilan hari di bulan Hijjah. Itu menunjukkan ya akhi bahwa ya sembilan hari itu boleh kita berpuasa selama sembilan hari itu. Demikian pula beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram wa yauma Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahr wa awwal itsnain min asy-syahri min asy-syahri wal khamis ya. Dan beliau ya juga berpuasa tiga hari setiap bulan dan juga beliau berpuasa setiap Senin dan Kamis. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup dulu ya insyaallah pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Nah demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan hukum berkaitan dengan puasa dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitabil aziz. Selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya seperti biasa di 0218236543. Kami ulangi 0218236543 dan pesan singkat di 0217073653. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu dari mana? Ya, dari Om Siti. Silakan. Ya, uh, yang saya tanyakan tadi saya dengar untuk puasa Yaumul Bid yang tiga hari itu baru saya dengar tadi bahwa boleh tanggalnya berarti nggak harus tanggal 13, 14, 15 kan? dan apakah uh, boleh kita mengerjakannya misalnya uh, hanya dua hari saja gitu Ustaz. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang yang disunahkannya adalah tanggal 13, 14, 15. Tapi kalau memang ternyata ya bisanya cuma tanggal 13, 14, ya kita usahakan puasa di hari lain. Yang jelas ya kita berusaha untuk puasanya tiga hari sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini <clears throat> sebagian ulama memahami seperti yang disebutkan pula oleh hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ya, dan disebutkan dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan juga bahwa kita dianjurkan sekali dari hadis itu berpuasa minimal satu bulan itu tiga hari. Ya Minimal satu bulan itu tiga hari. Allah a'lam. Taib. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Bapak Arif di Tangerang. Silakan, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya ini untuk masalah yang puasa ya. Nah, itu kalau misalnya di tempat saya terbiasa kalau untuk niat puasa itu niatnya langsung untuk 30 hari itu. Untuk Ramadan. Iya puasa Ramadan. Hmm. Jadi dia, dia niatin dari awal untuk hmm. menjaga kalau misalnya dia lupa di hari-hari berikutnya gitu. Iya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ini Cukup, masalah ya. sholat satu aja, Pak. E, satu saja Pak ya. Nah. Oh, satu aja. Ya, terima kasih ya, Pak Arif. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya terjadi ikhtilaf para ulama ya mengenai hal ini. Sebagian ulama mengatakan boleh ya di awal Ramadan di, awal, di malam pertama bulan Ramadan kita niatkan untuk 30 hari dan ini madhab yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Mumti'. Sebagian mengatakan bahwa ya disunahkan kita setiap malam. Ya kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sementara fajar itu adanya setiap hari. Maka ini lebih ya lebih utama yang lebih bagusnya adalah kita ya untuk berniat setiap hari. Ya. Yang lebih bagusnya demikian karena itu yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi, Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kita akan angkat dari Bapak eh, Muhammad Syarif ya di Eh, penelpon berikutnya. Halo Bapak. Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya saya mau tanya Pak Ustaz, saya seorang tunanetra. Uh, itu puasa yang paling dianjurkan itu yang paling baik. Apakah puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud yang satu hari puasa, satu hari buka. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang Pak paling baik dan yang paling utama, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis, adalah puasa Daud. Ya karena Rasulullah tegas mengatakan, ya afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud. Ya, dalam riwayat yang lain ahabbus siyami ilallah. Ya puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan kata Rasulullah yaitu puasa Daud dalam satu riwayat, ya, puasa yang paling dicintai oleh Allah ya, setelah Ramadan adalah puasa Daud. Ini tegas sekali ya, akhi. Ya. Di mana Rasulullah menyebutkan bahwa puasa yang paling utama. Sementara mengenai puasa Senin dan Kamis tidak ada satupun hadis yang menyebutkan puasa yang paling utama itu Senin dan Kamis. Ya, ini menunjukkan bahwasanya puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud. Wallahu a'lam. Demikian untuk Pak Syarif di Tanjung Priuk. Selanjutnya kita angkat dari pesan singkat dari saudari Nurul di Priuk dan ada penanya yang lain yang berkaitan dengan uh, puasa bagi orang yang dibekam dan yang membekam Ustaz. Uh, saya pernah membaca ada hadis riwayat Abu Daud nomor 2367 yang disohhikan oleh Imam Ahmad uh, kemudian Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim bahwa uh, yang lafadznya telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Kemudian ada juga lafaz dari ringkasan Sahih Muslim yang artinya hendaklah yang berbekam dan yang membekam sama-sama berbuka. Bagaimana kedudukan dari dua hadis yang e, berkaitan dengan bekam ini? Memang terjadi ikhtilaf para ulama yang mengenai masalah ini. Ya, di mana Imam Ahmad, Ibnu Sirin, Atta, Auza'i, Ishaq, Ibn Munzir, Ibn Khuzaimah dan memang ini juga pendapat Ibnu Taimiyah ia berpendapat bahwa orang yang berbekam ketika berpuasa itu batal. Mereka berdasarkan hadis yang dibawakan tadi yaitu hadis aftar al-hajim wal mahjum. Ya. Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Sementara ya jumhur ulama dan ini pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa berbekam itu tidak membek, tidak menyebabkan orang yang membekam dan dibekam itu berbuka puasa. Artinya ber, tidak menyebabkannya batal. Dan ini juga pendapat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, demikian pula Anas, Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Hujah mereka hadis Ibnu Abbas. <clears throat> ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhijamah dalam keadaan beliau ya berpuasa bahwa Rasulullah SAW pernah berpuasa dalam kemudian beliau berhijamah dan dia beliau beliau tidak membatalkannya ya dan hadis ini dikatakan al hafidh ibnu hajar fal al hadis sahihun la miryata fi hadis ibnu abbas itu sahih tidak diragukan lagi ya karena ia termasuk uh, riwayat yang diriwayatkan oleh Ayub as sikhtiani dan riwayat itu yang tidak disebutkan oleh Ibnu Imam Ibnu Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Mereka menjawab hadis after al-hajim wal mahjum. Ya, telah <clears throat> berbuka eh, orang yang ber, ber, berbekam dan yang dibekam bahwa hadis itu dimansuh. Dan ini pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Akan tetapi ikhwatal Islam yang menjadi masalah untuk mengklaim bahwa hadis itu mansuh butuh kepada dalil. Dan ternyata tidak ada dalil. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa ya bisa jadi hadis yang mengatakan bahwa orang yang berbekam dan yang dibekam itu berbuka atau batal puasanya itu dimansuh dengan hadis lain yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arkhasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijamah lis-shaim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk orang yang berpuasa berpuasa ya silahkan berbekam Ya, di mana kemudian Ibnu Hazm mengomentari bahwa sanadnya sahih dan ya kalau hadisnya sudah sahih begitu berarti itu sudah sudah rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga itu menunjukkan bahwasannya ya hadis yang menyebutkan <clears throat> telah berbuka puasa orang yang ber, membekam yang, di, yang di, dan dibekam itu sudah dirukhsahkan oleh Rasulullah setelah itu. Ya atau dijawab oleh para ulama bahwa hadis aftar al-hajim wal mahjum dibawa kepada makna majaz. Ya. Artinya, annahu sayaulu amruhuma ilal fitr bahwa ya berbekam itu akan menyebabkan atau menjermuskan kepada berbuka puasa. Ini juga dikuatkan dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Laila dari seseorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berhijamah dan muasalah terus menerus berpuasa ibqaan ala ashabihi ini dalam rangka ya kasihan terhadap para sahabatnya ya artinya para sahabat jangan sampai mereka itu menyusahkan dirinya makanya ikhwatal Islam disebutkan sudah kita sebutkan tadi bahwa Anas bin Malik pernah ditanya apakah kalian dahulu di zaman Rasulullah memakruhkan atau tidak menyukai hijama untuk yang berpuasa? Kata Anas tidak, kecuali kalau menyebabkan lemah. Sehingga ya bisa saja atau kita katakan bahwa hadis yang menyebutkan telah batal orang yang berbuka dan orang yang dibuka, eh, orang yang di, orang yang berbekam dan yang dibekam itu apabila memang menyebabkan itu pada kelemahan sehingga akhirnya dia tidak kuat puasa. Ya sementara karena masalahnya ya akhi hadis yang yang merukhs, memberikan rukhsah seseorang boleh berbuka ber, berbekam ketika puasa itu hadisnya sahih. Demikian pula hadis bahwa Nabi SAW pernah berbekam ketika puasa hadisnya sahih. Ya apabila dua-dua hadis misalnya dua-dua hadis sahih ternyata kita lihat saling bertentangan bagaimana caranya ya tentunya kita ya berusaha untuk membawa atau mengkompromikannya yang pertama mengatakan batal, yang kedua mengatakan boleh. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Abu Said bahwa Rasul memberikan rukhsah. Sehingga itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa Rasulullah SAW setelah itu memberikan rukhsah kepada orang yang atau di bawah makna lain bahwa itu untuk orang yang menyebabkan lemah. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kita angkat dari pesan singkat kembali ada Ibu Tiwi di Tambun. Ustadz apakah benar jika eh, pada hari Senin kita tidak berpuasa maka pada hari Kamisnya juga tidak boleh berpuasa karena eh, hal ini tidak seimbang dan hari eh, puasa Senin Kamis merupakan satu kesatuan yang uh, tidak boleh uh, satu atau hari satu hari bi, ditinggalkan begitu Ustaz. Saya belum mendapatkan perkataan dari ulama satupun juga yang yang mengatakan seperti itu. Artinya yang mengatakan tidak boleh kita puasa kalau misalnya hari Senin kita nggak puasa, Kamis juga harus nggak boleh puasa. Ini butuh kepada ya pemahaman dari para sahabat tabiin, tabiut tabiin, ya apakah benar seperti itu. Tapi kalau kita pahami eh, makna hadis bahwa ketika Rasulullah SAW berpuasa Senin dan Kamis kemudian ditanya yang mengenai hal itu Rasulullah menjawab karena pada hari Senin dan Kamis itu ditampakkan amal-amal soleh kita kepada Allah. Berarti kalau misalnya hari Senin kita nggak sempat puasa, kemudian kita puasa hari Kamis, sehingga kita ingin mendapatkan keutamaan ditampakkan amalan soleh, itu menunjukkan bahwa diperbolehkan. Allah wa'ala. Taib. Selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali dari Bapak eh, dari eh, Saudari Maratun di Bekasi. Ustaz, apakah sahur dianjurkan uh, jika kita akan berpuasa, Ustaz? Apakah uh, boleh berpuasa dengan tidak sahur terlebih dahulu? Orang yang berpuasa tanpa sahur boleh. Ya, karena sahur itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, bukan wajib hukumnya. Ya, sebagaimana telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW ya, pernah masuk dalam fajar dalam keadaan masih junub, kemudian beliau berpuasa yang jelas ya akhi, eh, sahur itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, seseorang yang tidak sahur kita katakan menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena sahur itu ya dalam rangka menyelisihi puasanya ahli kitab. Ya. Di mana disebutkan dalam hadis bahwa perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah aklatus sahur, yaitu makan sahur. Lebih-lebih ya puasa ya bahwa Allah dan Rasulnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Demikian pula Rasulullah mengatakan bahwa makanan sahur itu barokah. Coba bayangkan. Ya keutamaan yang besar seperti itu masa kita tinggalkan? Cuma makan doang. Ya enak kok. Ya kenapa kita tinggalkan? Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak sempat, ya ketiduran, bangun misalnya jam 6, ya tidak sempat ya pas sahur, maka sah ya puasanya. Nah. nah. Selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon ada Ibu Ami di Durian Sawit. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Halo, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Ustaz, saya mau tanya. Uh, kalau untuk ibu-ibu itu kan biasanya uh, apa waktu uh, bulan Ramadan itu kan puasanya nggak full. Iya. Uh, kemudian kalau untuk puasa sunnah di bulan Sawal itu bagaimana Ustadz kita harus bayar dulu uh, yang wajib dulu atau bisa langsung untuk puasa sunnah Ustadz? Iya. Itu aja Ustadz. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, tentu ya kalau bertemu antara yang wajib dengan yang sunnah, ya kita harus bayar yang wajib dulu. Ya, sebab kodok itu bisa kita katakan itu hutang ya ada kita ada kewajiban untuk membayar ya mengkodok puasa yang telah kita tinggalkan ya kalau kita saja dalam kehidupan ini ya aib kalau ada orang ya bisa beli kulkas bisa beli ini tapi buat bayar utang nggak bisa kan lucu ya bayar utang dulu dong baru beli kulkas beli yang lainnya gitu kan makanya kodok itu hukumnya wajib ya puasa sit enam yang hari syawal itu juga hukumnya sunnah maka kita dahulukan dulu yang kodok, yang wajib dulu. Ya baru kemudian kita melaksanakan yang sunnah. Nah. Taip, uh, eh, ada yang berpendapat uh, dibolehkan untuk berpuasa Senin apa hari uh, Syawal dulu karena keterkaitan dengan keterbatasan waktu di Syawal itu bagaimana sih? Saya kira ya akhi ya wanita rata-rata apa namanya tidak puasa atau haidnya itu cuma enam hari atau tujuh hari. Iya. Dan ya bulan Syawal itu tiga puluh hari. Iya. Makanya kalau dikatakan keterbatasan waktu kan lucu. Iya. Cuali Hmm. kalau satu bulan itu cuma enam hari. <laughs> ya masalahnya satu bulan itu tiga puluh hari. Ya. Iya, bisa dikerjakan sebenarnya. Bisa dikerjakan insya Allah hmm. selama hmm. sama-sama. Nah. Selanjutnya ada Ibu Yati di Kalibata. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Saya mau tanya, apakah puasa Daud itu harus dilaksanakan sebulan penuh, sehari puasa sehari enggak? Ataukah boleh kita puasa hanya umpama minggu ini kita sehari puasa sehari enggak, terus minggu kedua kita enggak puasa. Iya. Terus selanjutnya mau kita puasa lagi, apakah iya. itu dibolehkan? Mohon penjelasan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ketentuan Ya, kita mau sebulan penuh, kita mau cuma dua minggu doang, ya maunya seumur hidup ya silahkan. Itu tidak ada ketentuan yang saya ketahui ya dari syariat sebab untuk menentukan harus sebulan penuh misalnya atau harus yes dua bulan penuh misalnya itu butuh kepada dalil maka silahkan ibu bisa bisanya cuma seminggu ya puasa Daud nggak jadi masalah nah nah masih dari penelpon ada Bapak Ridwan di eh, Pondok Kelapa silakan Pak Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, agak mundur sedikit ya, Pak Ustaz mengenai <clears throat> sholat dalam waktu safar. Kadang Allah kita bulan maghrib terlewat, kemudian pas bisa kita sholat ikut dengan yang mungkin. Iya. Sementara sholat itu kan kita harus tertib. Bagaimana hmm. sholat kita ikut uh, yang imam yang mungkin itu sholat bisa? Mohon iya. penjelasan Pak Ustaz. Nah, Bapak belum sholat maghrib? Iya. Belum Pak. Jadi iya. pas kita sholat mengikuti eh, imam uh, yang sholat isya, Pak ya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sahih dan yang rajih dari pendapat ulama bahwa sholat itu harus tartib. Juga Rasulullah tidak pernah sholat dalam keadaan acak. Maka kalau misalnya kita belum sholat maghrib mendapati imam sholat isya, kita sholat ya di rakaat ketiga kita tahiyat. Ya kita tahiyat akhir. Ya. Kemudian ya salam. Sebagian ulama mengatakan kita tahiyat akhir kemudian setelah itu menunggu. Ya, sampai imam salam kemudian kita ikut salam bersama-sama. Allahu a'lam. Baik. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat dari pertanyaan Ibu Aida di Priuk melalui pesan singkat. Ustadz e, Barakallahu Fikum saya sahur di kota A kemudian saya melakukan perjalanan ke kota B di kota B ini e, sudah e, maghrib Ustadz apakah saya boleh ber, e, berbuka sementara di kota A e, belum maghrib? Maksudnya mungkin di dalam satu hari itu boleh melakukan perjalanan. Mm -hmm. e, jadi perbedaan waktu antara kota A dengan kota B yang mungkin e, agak jauh begitu. Apakah e, atau mungkin pertanyaannya e, manakah waktu yang kita sandarkan untuk puasa kita, Ustaz? Waktu yang kita sandarkan adalah hmm. di mana kita berada. Iya. Kalau misalnya kita berada di kota itu sudah maghrib, ya jangan kita ngikutin kota yang kita tinggalkan karena katanya di sana belum maghrib ya nggak ya, bisa hmm, hmm. ya, kita ikut yang ada di kita di mana kita berada nah Taip, untuk e, selanjutnya dari Bapak Herman Syah di Pesa, e, Pasar Bo ya e, mengenai puasa Senin Kamis Ustaz karena sudah terbiasa apakah boleh dilakukan bagi e, mereka yang dalam keadaan musafir sekalipun Ustaz? Sudah kita bahas ya akhi tentang masalah puasa e, di waktu safar. Yang jelas ya bahwa <clears throat> puasa di waktu safar untuk bulan Ramadan. Kalau ternyata untuk puasa Ramadan ini, kalau ternyata puasa itu hukumnya apa maksudnya tidak membuat dia lemah dan dia kuat fisiknya dan tidak bermudarat, maka pada waktu itu lebih baik dia puasa Ramadan itu untuk puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah, ya, maka saya belum mendapatkan dalil bahwa Rasulullah SAW berpuasa sunnah ketika safar. Tidak pula para sahabat. Ya, maka yang lebih bagusnya, ya, kita tidak puasa ketika safar. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat kembali di nomor telepon 0218236543 untuk berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana, Pak? Dari Pak Budi di Tambun. Silakan Pak Budi. Mohon maaf Pak, dikecilkan radionya Pak, ada feedback. Oh iya, ya. Iya. Nah, silakan Pak Budi. Ini Ustaz masalah sholat nih Ustaz. Ya, kalau kita misalkan jadi imam, eh, setelah selesai sholat itu kan sunnah Rasulullah itu kita berbalik menghadap ke makmum Ustaz ya. Iya. Yeah. Nah, tapi <clears throat> setelah kita selesai sholat itu makmum kita pada bubar semua kita tinggal sendirian itu gimana Ustaz? Apakah kita tetap menghadap iya. kiblat atau balik arah menghadap ke tempat makmum? Iya Ustaz? iya. Syukran Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap menghadap ke ke, ke makmum walaupun mereka bubar. Ya. Jadi ini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalaupun misalnya kita menghadap ke makmum ya setelah itu mereka bubar ya kita tetap melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi yang kita niatkan adalah mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan masalah makmumnya yang yang bubar ya Allah alam Taib, selanjutnya dari pesan, dari penelpon kembali ada Bapak Zakaria di Jati Asih. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ingin menanyakan mengenai adakah keutamaan puasa di bulan Rojab, kemudian mengenai hadis-hadis bulan Rojab, apakah itu sahih? Yeah. Jawabannya jazakallahu khairan oh, iya. Silakan. Semua hadis yang menyebutkan tentang ya, keutamaan berpuasa di bulan Rajab secara khusus itu hadisnya batil. Ya, tidak ada yang sahih satupun juga. Ini juga sebagaimana dikatakan oleh Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau tabyinul ajab fi warada fi fadli rajab. Iya. Adapun berpuasa di bulan Rajab sebagaimana hal-hal bulan yang lainnya kita melaksanakan seperti Senin Kamis puasa uh, yang disyariatkan oleh Rasulullah puasa Daud ya tiga hari dan yang lainnya tidak ya apa namanya tetap kita lakukan Iya. dan sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Rajab termasuk puasa apa bulan haram dan Rasulullah bersabda bahwa puasa apa puasa yang puasa yang apa apa namanya? Ya. <clears throat> puasa yang paling utama ya, setelah bulan Ramadan kata Rasulullah yaitu Syahrullahil Muharram yaitu puasa di bulan di bulan di, apa di bulan Allah yang haram. Nah, kata-kata di bulan Allah yang Muharram. Kata-kata Muharram di sini terjadi ikhtilaf. Apakah Muharram di sini artinya di bulan Muharram saja ataukah setiap bulan yang diharamkan? Ya, sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan kita puasa di setiap bulan yang diharamkan. Sebagian mengatakan cukup dia sebatas di bulan Muharram. Namun kalau kita melihat dari bentuknya Syahrullahil Muharram, ya, itu di mana muharram adalah sifat untuk syahr di mana itu artinya bulan yang diharamkan maka masuk padanya ya bulan Rajab dan yang kedua bahwa ya di bulan haram itu ya amalan-amalan dilipat gandakan dosa pun juga dilipat gandakan karena ia adalah bulan-bulan yang mulia namun untuk mengkhususkan di bulan Rajab ya dengan mengklaim bahwa ada keutamaan khusus di bulan Rajab yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya maka itu adalah tidak berdasarkan pada hadis yang sahih wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali ada Ibu Rita di Pondok Ungu, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, uh, tahun kemarin Ramadan kemarin kan saya habis melahirkan. Anak saya umur sekitar satu bulan. Iya. Dan selama sebulan itu saya tidak tidak ikut puasa Ramadan. Berarti nah, dalam keadaan menyusui Bu ya waktu itu? Iya dengan apa sampai sekarang saya ber, apa baru mengkodok sekitar berapa gitu belum semuanya. Iya. Kalau dibayar dengan fidyah boleh nggak ustadz? Iya. Cukup Ibu. Nah. Waalaikumsalam Sudah kita bahas sebetulnya ini ya bahwa untuk wanita menyusui atau wanita hamil cukup membayar fidyah saja. Iya. Sebagaimana itu fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Ibnu Umar, ya maka itu yang lebih rojih yang saya condong kepadanya bahwa wanita yang haid dan wanita yang menyusui itu cukup membayar fidyah saja. Wallahu a'lam. Tapi untuk selanjutnya kita angkat dari pertanyaan kembali di eh, 0218236543 ada Bapak Satori di Tanjung Priok. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, begini Ustaz, mengenai peringatan hari besar Islam itu uh, yang Isra Miraj itu disyariatkan atau tidak Pak Ustaz? Soalnya yeah. saya tidak mengikutinya. Itu aja Pak Ustaz ya. Yeah, terima kasih Pak Satori. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <clears throat> perlu kita ketahui ya, akhi, ya, bahwa membuat hari perayaan itu adalah hakut tasyri' masalah berhubungan dengan pensyariatan. Ya, sebab ia adalah hak milik Allah dan Rasul, oh, hak milik Allah saja. Tidak boleh kita membuat atau mengatakan boleh atau hari sesuatu itu kita merayakannya kecuali harus dengan dalil. ya <clears throat> Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan para kaum Ansor ada dua hari raya mereka bermain di situ maka Rasulullah bersabda Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya lain yang lebih baik yaitu Idul Fitri dan Idul Adha ya nah <clears throat> yang menjadi permasalahan adalah apakah Rasulullah SAW pernah merayakan Isra Mi'raj yang kedua, apakah para sahabat Rasulullah pernah merayakannya? Yang ketiga, para tabi'in, demikian pula para imam-imam setelahnya. Dan kapan mulai muncul? Maka kalau kita perhatikan dan kita telusuri bahwa ternyata tidak ada satupun nukilan. Hadis pun tidak pula ada hadis yang sahih. Ya, yang menyebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya merayakan Isra Mi'raj tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat. Dan ternyata baru muncul pada, pada abad keempat Hijriah, itu dilaksanakan oleh orang-orang Syiah yang ekstrim. Dari, dari Banu Fatimiyah, ya keturunan dari Abu Ubaidullah bin Abdul Qaddah, Yahudi apa yang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Makrizi dalam Al-Khututul Aridah, di mana ya di tahun itu sekitar 362, ya mereka para Banu Fatimiyah ya, mengadakan berbagai macam perayaan-perayaan diantaranya Isra Mi'raj itu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ternyata perayaan Isra Mi'raj itu ya tidak bersambung sampai Rasulullah, tidak tidak juga sampai sahabat, tidak pula sampai imam yang empat. Ya kalaulah perbuatan atau perayaan itu baik, tentu sudah dilaksanakan yang pertama kali adalah oleh Rasulullah dan para sahabatnya, apalagi ya kejadian Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang agung. Ya. Makanya <clears throat> yang dilakukan oleh kaum muslimin ya merayakan perayaan-perayaan yang ada selain perayaan yang disyariatkan ini jelas mengada-ngada ya sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Yang kedua bertasyabuh ya menyerupai orang-orang Nasrani. Ya orang Nasrani merayakan kelahiran Nabi Isa Orang Islam juga merayakan kelahiran Rasulullah. Ya, orang Nasrani merayakan diangkatnya Isa Al-Masih. Ya, umat Islam juga ikut-ikutan merayakan diangkatnya Rasulullah. Sehingga ini adalah tasyabuh. Maka cobalah kalau kita renungkan sebuah kejadian ya. Ketika ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, "Ya, hai ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazrat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'idan. Ada satu ayat dalam kitab kitabullah dalam kitab kalian itu kata orang Yahudi, hadis ini sahih dari Muslim ya. Ada satu ayat yang turun kepada kalian, kalaulah itu ayat diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikannya sebagai hari raya. Lalu Umar bertanya ayat apa itu? Kata Umar, ah, kata orang Yahudi itu yaitu ayat al yaum akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya, Ayat ini agung bagi orang Yahudi karena kesempurnaan Islam itu nikmat yang besar sekali. Sampai orang Yahudi berkata, "Kalaulah itu turun kepada kami, kami akan jadikan perayaan." Itu menunjukkan yang suka bikin perayaan itu orang Yahudi. Ya, maksudnya Jangan kita tasyabuh, kita kaum muslimin jangan seperti orang Yahudi, dikit-dikit bikin perayaan. Ya. Cobalah di sini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kita ambil pelajaran dan ibroh karena syariat kita ini tidak tidak diserahkan kepada yang menurut kita baik, yang menurut akal dan pandangan kita baik tidak. Akan tetapi syariat kita ini milik Allah. Ya. Yeah sesuatu itu baik atau buruk ya kembalikan kepada Allah dalam masalah ibadah. Allah ya karena ibadah itu adalah hak milik Allah. Allah yang ingin diibadahi tentunya Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai bukan sesuai dengan selera kita. Nah, Taip. ada lima menit terakhir Ustaz ada pertanyaan dari pesan singkat kembali dari beberapa pertanyaan yang uh, saya jama berkaitan dengan uh, puasa Daud yang bertepatan pada hari Jumat dan Sabtu Ustaz. Bagaimanakah kita uh, melakukan uh, puasa Daud yang bertepatan dengan hari Jumat ataupun hari Sabtu? Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena pertemuan yang akan datang kita akan membahas di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Baik. Jadi diundurkan saja. Taip. Kemudian dari Pak Ahmad di Bekasi masih berkaitan dengan puasa Daud Apabila karena satu hal kita tidak bisa berpuasa pada hari yang seharusnya, apakah kita harus mengganti atau mengkodok puasa tersebut? Mengkodok puasa sunnah boleh. Iya. Mengkodok puasa sunnah itu diperbolehkan sebagaimana berdasarkan sebuah riwayat Abdullah bin Amr bin As dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mengkodok silahkan. Ya Allah alam, ya saya kira cukup. Nah, ini saja yang bisa sampaikan ya. Kalau benar itu dari Allah, kalau saya itu kalau salah itu dari dari dari, dari, dari diri saya sendiri dan tentunya tidak membuka apa namanya ya kritikan bila ada kesalahan ya untuk diingatkan. Allah alam subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.